Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah <clears throat> jemaah salat Maghrib Masjid Al Asr Pekung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan di bab baru di <clears throat> Sama'il Nabi karya Imam Tirmidzi rahimallahu taala maka kita akan uh, lihat sejumlah sanad untuk hadis-hadis yang kemarin telah kita baca di bab tentang rambut kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin uh, terakhir kita bahas hadis yang kedua hadis Aisyah tentang itu hadis dari Hisham bin Urwah. Kemudian <clears throat> Hadis selanjutnya yaitu hadis yang ketiga adalah hadis dari Al-Bara ibn Azib. Imam Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan hadisana Ahmad ibn Mani' eh, Ahmad bin Man ini Abu Ja'far Al-Barawi Nazilu Baghdad orang yang beliau tinggal di kota Baghdad Al-Asam dan beliau adalah seorang yang Eh, tuli. Namun Al-Hafidh beliau adalah ulama besar di bidang hadis. Al-Masur, Sahibul Musnad, beliau punya kitab yang judulnya Musnad. Qal hadasana Abu Qatan, nama aslinya adalah Amr ibn Muhayyim Az-Zabidi Al Al-Basri. Hadasana Syu'bah, yaitu Sohba ibn Hajjaj Amirul Mukminin fil hadis an Abi Ishaq itu Abi Ishaq As-Sabi'i dari Al-Bara ibn Azib radallahu anhuma Kemudian hadis yang keempat adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik. Eh, Al-Hafidh At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan Hadisana Abu eh, Hadisana Muhammad ibn Bashar yang terkenal dengan sebutan Bundar. Kalau Hadisana Wahab ibn Jarir ibn Hazim ya, Al-Asdi Al-Basri kharajalahu sittah dipakai oleh uh, enam kitab hadis. Kalau hadasani eh, hadis Abi yaitu Jarir Abu Nadar ahadul a'immatul kibar wasiqat salah satu ulama besar dan perawi hadis yang thiqah An Qutadah dari Qutadah itu Qutadah Ibn Di'amah As-Sadusi Abdul Khattab Al-Basri Thiqatun Sabatun Ulida Akmah Qutadah ini terlahir dalam keadaan buta Eh, sanat asitin di tahun 60 Hijriah. Kata Sari, lam yakun fi hadil ummah akmah mamsuhul ain ghairuhu. Kata Sari, tidak ada di tengah-tengah umat ini sampai masanya Sari, adanya seorang yang akmah orang yang terlahir dalam keadaan buta mamsuhul ain Ya, tidak ada bola matanya, lahir-lahir dalam keadaan tanpa bola mata selain kota ada. Ajmau ala ilmihi wa zuhdihi, namun uh, ulama di masanya sepakat beliau adalah seorang yang berilmu dan seorang yang zuhud. Ya, kemudian kota ada dari Anas bin Malik. Dan hadis yang kelima ya, al hafidh At-Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan hadisana Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar <clears throat> Muhammad bin Yahya ibn ya, Umar ini adalah al hafidh An-Naisaburi seorang ulama pakar hadis dari Naisabur karena imam ahli zamanihi beliau adalah imam ya, orang-orang di zamannya Wa kullu ma dzukira fi Sama'il dan semua rawi yang disebutkan dalam Sama'il Ibnu Abi Umar maka yang dimaksudkan adalah Muhammad bin Yahya. Qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah dari Ibnu Abi Najih atau e, dari Sufyan ibn Uyainah beliau adalah Abu Muhammad ibnu Abi Imran al-Hilali al-Kufi. Beliau dari beliau tinggal di Kufah di Ibnu Uyainah ada di masanya ada dua Sufyan yang terkenal Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan ibn Uyainah ini di Kufah. Ya, maka Sufyan Ats-Tsauri itu tinggal di Mekah. Ahdul A'lam Al-Kibar salah satu tokoh ulama besar di zamannya. Di antara hal yang menunjukkan besarnya dan luar biasanya Eh, beliau ini adalah perkataan Alimah Musyafi'i. Syafi'i, laula Malik wa Sufyan la ilmu ahli Hijaz. Ya, seandainya bukan karena Malik dan Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah, dia al-Kufi namun dia tinggal di Mekah kembali. Sufyan Tauri tinggal di Kufa. Adapun Sufyan bin Uyainah, maka dia tinggal di Mekah sehingga dia disebut Ahlul Hijaz oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan seadanya tidak ada Malik dan Sufyan ibn Uyainah, la dhahaba ilmu al-Hijaz, maka hilanglah ilmunya eh, ulama Hijaz. Sami'a min sab'in min tabi'in Sufyan bin Uyainah tabi' tabi'in, beliau belajar dan mendapatkan hadis dari 70 tabi'in. beliau meninggal tahun uh, 198 Khawjalahul jamaah dipakai oleh uh, enam kitab hadis dari Abdullah ibn Abi Najih Najih wazannya Karim berarti Najih nama aslinya Abu Najih adalah Yasar ini bekas budaknya Al Akhnas dari Mujahid Mujahid ini Mujahid bin Jabar Mujahid bin Jabar boleh juga dibaca bin Jubair dengan bentuk tasghir. Ini ada yang bacanya Mujahid bin Jabir, ada yang menyebutnya Mujahid bin Jubair. Wal awal ashar, namun e, sebutan Mujahid bin Jabir itu yang lebih terkenal. Mata bin Mekah beliau meninggal di Mekah, Makkah, wawasajidun. Dan saat meninggal dunia, beliau dalam keadaan sujud di Masjidil Haram. Eh, sanata salasin wa mi'ah meninggal tahun 103 Hijriah kharajalah husita. beliau dipakai oleh enam kitab hadis dari Umuhani. Oh, Umuhani ini nama aslinya adalah Fakhitah ada yang mengatakan nama aslinya adalah Atikah ada yang mengatakan nama aslinya adalah Hindun dia adalah binti Abi Talib ini sehingga dia syakikah dan dia adalah saudara kandung sebapak dan seibu dengan Ali. Namun uh, Umuhan ini aslamat yaumul fathi baru masuk Islam saat penaklukan kota Mekah. Dan Umuhan ini pernah dilamar oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, namun Nabi menolaknya. Namun Umuhan menolaknya. Fakolat Umuhan beralasan uh, eh, ini imro'atun musibatun atau in imra'atu musibatin wa tadarat fa'adaroha. Saya adalah seorang perempuan yang memiliki permasalahan dan eh, iktadarat maka beliau menolak lamaran Nabi sallallahu Alaihi Wasallam fa'adaroha dan Nabi pun memakluminya. Dan Ummu ini adalah orang yang dikatakan oleh Nabi saat penaklukan kota, kota Mekah Qad ajarna man ajarti ya ummahani. Kami lindungi semua orang yang engkau lindungi wahai ummahani. Maka di sini e, terdapat pelajaran penting bahasanya menolak laman orang soleh itu bukan satu hal yang tercela. Ya. ya. Siapa yang lebih soleh daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Ya. dan Umuhanik menolak lamarannya, tidak mau diberi istri karena satu dan lain hal. Ya, maka ketika seorang perempuan menolak lamaran seorang laki-laki yang nampaknya soleh itu pun nampaknya ya, kayak kayaknya. Ya, maka eh, maka lebih ya, karena satu alasan tertentu boleh jadi alasan eh, ya, alasan-alasan ya, yang alasan tertentu bersifat ya, bukan karena masalah agama, karena pertimbangan-pertimbangan yang lain, kok rumahnya terlalu jauh dan sebagainya ya, tampangnya kurang meyakinkan atau yang lain, ya, maka itu tidak tercela, ya, tidak tercela. Orang yang demikian, yang jelas-jelas nyata-nyata saleh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lamarnya ditolak oleh Ummu Hani. Nabi tidak tersinggung, Nabi tidak marah-marah. Ya. kamu nggak tahu, wanita nggak tahu diuntung. Nah, tidak demikian. Ada roha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima alasannya, memakluminya, ya tidak masalah, tidak mengapa. Iya. Ya. Ya, eh, asyad ba'da Ali dahran tawilan. Lia meninggal uh, hidup lama setelah wafatnya Ali, matat fi khilafati Muawiyah. Uh, dan Ummu Hani ini meninggal dunia di masa khilafah Muawiyah. Nah, Ummu Hani di sini mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba kami e, di Mekah satu kedatangan. Di sini dikatakan wahadil marah kanat sifatil Mekah. Kedatangan yang dimaksudkannya adalah kedatangan Nabi di kota Mekah. Karena Nabi itu datang di kota Mekah setelah beliau hijrah sebanyak empat kali. Yang pertama adalah Umratul Qadha tahun 7 Hijriah. Kemudian Umrah cirona setelah Nabi pulang dari Hunain. Kemudian uh, eh, Fatul Mekah dan Hajatul Wada. Ya, kemudian hadis selanjutnya hadis dari sahabat Anas al Hafid uh, eh, At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan ada sana Suwaid ibn Nasr eh, dengan cara tasghir berarti Suwaid Ibn Nasr al-Maruzi siqatun qal hadatsana Abdullah bin Mubarak dari Abdullah bin Mubarak beliau adalah Abdullah bin Mubarak bin Wadih al-Handali at-Tamimi al-Maruzi. Ahadul A'imatil a'lam, salah satu ulama besar. Akhoda an arba'ati fi syikhin. Dan beliau adalah seorang penuntut ilmu yang luar biasa. Dia ngambil hadis dan belajar mendengar hadis dari 4.000 guru. Artinya beliau adalah eh, penuntut ilmu ulung, pemburu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Eh, Sikotun sabatun hujjatun. Seorang sikah. Jama'a ilman aziman. Dia seorang yang mengumpulkan ilmu yang sangat banyak dan besar. Beliau ahli fikih, beliau ahli sastra. Beliau terkenal dengan zuhudnya dan kezuhutannya. Dia ahli nahwu, ahli bahasa Arab, kemudian ahli syair. Maka banyak ilmu terkumpul pada beliau. Yeah. E, meskipun dia kalau dari sisi nasab ya tidak bagus tidak bagus kan Abu Turkian ayahnya adalah orang Turki Raqiqan budak ayahnya adalah seorang budak maka dia cuma keturunan budak min Hamdan dari kabilah Hamdan yang dimiliki oleh kabilah Hamdan ya, ayahnya budak anaknya masya Allah ya. dari Makmar e, Ibnu Rashid Al-Basri Al-Asdi dari Sabit Al-Bunani. Al-Bunani itu nisbat kepada Bunan. Ini, kepada Bunan. Bunan itu Ummu Sa'ad ibn Lu'ay ibn Ghalib. Demikian dikatakan oleh Al-Khatib. Sahibah Anas ibn Malik arba'ina sanah. Sabit al-Bunani ini menjadi eh, muridnya sahabat Nabi Anas bin Malik mulazamah dia belajar pada Anas bin Malik arba'ina sana. 40 tahun belajar kepada Anas bin Malik. Khawajalahu sitah dipakai oleh uh, enam kitab hadis. Kemudian hadis yang ketujuh adalah hadis dari uh, Ibnu Abbas radhiallahu anhuma At-Tirmidzi rahimallahu taala mengatakan Hadatsana Suwaid ibn Nasr qal akhbarana Abdullah bin Mubarak an Yunus ibn Zaid ya, dari dari Suwaid ibn Nasr <clears throat> qal akhbarana Abdullah bin Mubarak bin dari Yunus bin Yazid ya, dari Zuhri yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri Imamun Jalil qal akhbarana Ubaidillah ya, dari Ubaidillah yaitu Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Ubaidillah ini uh, eh, bitazghir, pakai tazghir berarti Ubaidillah Al-Hudali Al-Madani Al-Faqih Al-A'ma. Dia pakar fikih namun dia adalah seorang yang buta. Faqihun sabatun thiqatun ahli fikih, ulama besar di bidang fikih dan dia adalah seorang yang bagus dalam bidang hadis. Sabatun thiqatun. Wa min talamizatihi di antara muridnya di antara murid Ubaidillah ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ini adalah salah satu dari tujuh mufti kota Madinah di masa tabi'in. Mata sanata samanin autis in watis aina eh, wafat tahun 98 Hijriah Khojalah sitah dipakai oleh eh, enam kitab hadis. Ubaidillah ibn Abdillah Eh, ayahnya Abdullah bitakbir min ayani rasikhin tabi'iyun kabir dari di antara ulama tabi'in besar bin Utbah nah Utbah itu Ibnu Mas'ud Utbah Ibnu Mas'ud eh, maka Utbah ini saudaranya Abdullah bin Mas'ud eh, maka Abdullah ada Abdullah bin Mas'ud ada Utbah ibn Mas'ud maka ini pernahnya ya, ya kata orang Jawa pernahnya keponakannya uh, Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Abbas radallahu anhuma. Kemudian uh, eh, Ibn Abbas ini menceritakan yang kemarin telah kita baca bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu model sisiran rambutnya adalah sadel jadi disisir ke belakang. Ini karena orang-orang musyrik yaitu kufar Mekah mereka bersisir dengan bentuk belah tengah. Sedangkan ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi mereka bersisir dengan e, sisir ke belakang. <clears throat> Dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencukai mencocoki ahli kitab dalam perkara yang tidak diperintahkan. Namun di akhir e, pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sisirannya adalah sisiran belah tengah. E, tentang hadis ini terdapat e, perkataan Al-Qurtubi. Al-Qurtubi mengatakan hubuhukan alimah fakati muwafaqati awal al-amri 'inda dukhulil madinata maka kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencocoki ahli kitab itu adalah di awal mulanya, di awalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di masuk ke kota Madinah, di mana di waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat sebagaimana kiblatnya orang Yahudi, yaitu Baitul Maqdis. Yang ini Nabi lakukan untuk mengambil simpati mereka namun setelah Nabi berupaya mengambil simpati mereka, namun ternyata mereka pun juga tidak tertarik, tidak mau menerima Islam. Ternyata apa yang Nabi lakukan tidaklah manfaat, maka lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyelisih Yahudi dalam banyak perkara. Di antaranya adalah dalam masalah eh, dalam apa yang beliau lakukan di antaranya adalah sisiran rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini juga disampaikan wafi dalilun ala anal farqa afdal. Ya, di sini jadikan dalil bahwasanya sisiran belah tengah itu yang lebih afdal karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam raja'a ilaihi. Pada akhirnya sisiran rambutnya adalah belah tengah. Walai sabi wajibin namun ini bukanlah satu hal yang wajib. Ya. Karena terdapat nukilan bahasanya sejumlah sahabat itu sisirannya sadel, disisir ke belakang setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seandainya e, sisiran belah tengah itu wajib, tentu tidak ada sahabat yang sadel e, sisiran menjulur ke belakang. Oleh karena itu se, e, sebagian ulama mengatakan al hadis ya dulu ala jawazil ini wal amru fihi sa'ah atau wasi'. Kan di sini menunjukkan bolehnya dua-duanya sisiran ke belakang ataupun belah tengah sehingga masalah ini adalah masalah yang lapang. Ya, kemudian hadis yang terakhir di bab rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang kedelapan dari Umuhani At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasan Muhammad ibn Bashar yaitu Bundar Kal akhbarana Abdurrahman ibn Mahdi, kal hadisana Ibrahim ibn Nafi al-Makki dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ummu Hani. Ya. Dari Ibrahim ibn Nafi al-Makki al-Makhzumi dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari uh, dari Mujair ibn Jabir dari Ummu Hani. E, di sini disampaikan tentang faedah hadis ini. Fihi e, dalam hadis ini terdapat pelajaran bolehnya e, menggelung rambut, ya, mengikat rambut hatta lirijal sampai-sampai untuk laki-laki sekalipun wala yakhtasu bin nisa'i maka bolehnya memiliki jalinan rambut itu bukan kekhususan perempuan. Ila binadhar lima u'tida fi aksari bilad fi hadil asminah wal i'tibar bihi. Kecuali dengan menimbang apa yang telah menjadi kebiasaan mayoritas negeri di zaman-zaman ini dan mempertimbangkan hal tersebut. Ya, di mana uh, sejak masa yang lama uh, menjalin rambut itu sudah jadi secara budaya itu telah menjadi budaya khas wanita. Namun asalnya uh, asalnya kalau merujuk ke masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, itu bukan kekhususan perempuan. Namun ketika seorang itu berada di satu tempat yang di situ E, menjalin rambut adalah kekhususan perempuan, maka ini patut untuk dipertimbangkan. Di sini di buku Mawahib Muhammadiyah yang beliau ini e, wafat tahun 1204 Hijriah, e, beliau katakan bahasanya banyak di mayoritas negeri, ya, mayoritas negeri-negeri kaum muslimin menjalin rambut itu adalah kekhasan perempuan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bab e, selanjutnya bab tentang persisirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka bab yang keempat di Sama'il Nabi adalah bab tentang bersisirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini al musannif e, eh, penulis yaitu At-Tirmidzi rahimallahu taala membuat judul bab ini untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bersisirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan tarajul bersisir adalah tasrih, merapikan rambut, tandib, membersihkannya dan memberikan perhatian terhadap rambut kepala dan adalah uh, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab ini dan dalam bab-bab yang lainnya adalah sikap pertengahan. Maka Nabi keadaan Nabi tidaklah seperti orang yang uh, pikirannya hanya mikirkan rambut dan rambut saja. Nah. Ya, laisa kaman hamuhu sya'rahu. Bukan seperti orang yang habis pikirannya mikirkan rambutnya. Maka dia habiskan untuk bersisir rambut dan untuk memperbaiki dan e, menata rambut awqatan tawilatan waktu yang lama bercermin itu satu jam lamanya Bukan seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi juga bukalah seperti orang yang tidak peduli dengan rambutnya, nggak ngurusi rambutnya, punya rambut namun nggak diurusi. Dan tidak yaktani perhatian dengannya albatata sama sekali. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wasatan pertengahan ya, dalam masalah perhatian terhadap rambutnya. Tuna ifrotin tidak berlebih-lebihan sampai berjam-jam untuk masalah rambut. Namun walat tafritin tidak pula ya, menyepelekan sehingga tidak pernah ngurusi rambut sama sekali. Ya, maka e, dalam hal ini terdapat sejumlah hadis yang pertama dari Hisam bin Urwah dari ayahnya yaitu Urwah ibn Zubair dari Aisyah. Aisyah mengatakan kuntu urajilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ya, menyisiri rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana haidun dalam kondisi haid. Di sini juga diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya seorang wanita menyisiri rambut kepala suaminya meskipun dia dalam kondisi haid. Sehingga sebagaimana di sini menunjukkan bolehnya wanita haid menyentuh suaminya dan seorang laki-laki menyentuh istrinya yang dalam kondisi haid. Sehingga di sini dalil menunjukkan bahasanya badan wanita haid itu tidak najis. Tidak sebagaimana anggapan eh, orang-orang e, Yahudi. E, di mana dalam ajaran Yahudi e, ketika wanita itu haid seluruh badannya itu kotor. Seluruh badannya itu kotor dan najis. Dan kebalikan dari hal ini adalah orang-orang Nasrani. Ya, yang mereka tidak mengenal kotornya ya, kotornya darah haid. Nah, karena itu mereka membolehkan mengumpul istri meskipun dalam kondisi haid. Maka datanglah syariat Islam pertengahan di antara ya, di antara ajaran Yahudi dan Nasrani. Yahudi yang menajiskan seluruh badan wanita haid persentuhan dengannya itu najis dan kotor ya, dan Nasrani ajaran Nasrani yang mengatakan e, wanita haid itu suci termasuk darah haid itu tidak masalah sehingga mereka membolehkan mengumpuli istri dalam kondisi haid. Maka datang Islam dengan mengajarkan sikap pertengahan dengan mengatakan bahasanya e, darah haid itu kotor maka ketika istri haid tidak boleh ada hubungan suami istri namun badan wanita yang dalam kondisi haid itu suci dan tidak najis. Ini kemudian eh, hadis yang kedua adalah dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering memberi minyak untuk rambut kepala beliau. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rajin menyisiri jenggotnya. Wayukthir al kina dan Nabi sangat sering memakai kina. penutup kepala yang menghalangi yang berfungsi untuk menghalangi supaya uh, minyak di rambut itu tidak mengotori baju. Hatta ka'anna sampai-sampai seakan-akan pakaian Nabi itu pakaian Zayat orang yang jualan minyak. <clears throat> Namun di catatan kaki disampaikan sanad di sini dhaif. Di sana ada perawi yang namanya Rabi ibn Sabih dan seorang yang jujur namun hafalannya jelek. Ibnu Hibban mengatakan dia adalah seorang yang ahli ibadah dan hadis itu bukanlah hal yang dia tekuni. Hmm, ya, dia tekun dalam ibadah dan tidak punya ketekunan di bidang hadis kemudian meriatkan hadis. Maka jadilah waqa'a fi hadisil manakir. Maka dalam hadis-hadis yang dia bawakan terdapat banyak ya, yang keliru. Min haitsu la yash'ur tanpa dia sadari. <clears throat> Demikian juga ada rawi lain yang bermasalah namanya Yazid ibn Aban Ar-Raqasi wal dan dia adalah rawi yang dhaif. Penjelasannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sering meminyaki rambut uh, rambut kepalanya. <clears throat> Maka di sini menunjukkan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuksir itu sering menggunakan minyak rambut untuk rambut kepalanya ketika beliau e, menyisirinya. Demikian juga Nabi itu menyisiri jenggotnya. Artinya Nabi punya jenggot, pelihara jenggot. Dan jenggotnya adalah jenggot yang lebat sehingga perlu disisiri. Dan beliau sering memakai kina, apa itu kina? Khirqah, potongan-potongan kain. Tu'do ala ras yang diletakkan di kepala. Setelah orang itu memakai minyak rambut. Untuk melindungi kain dari e, dampak minyak rambut. Dan ini tentu diperlukan manakala minyak rambut yang dipakai itu banyak. Ya, kalau minyak rambutnya itu eh, minyak rambut yang dipakai sedikit tentu tidak perlu kina. Ya, namun perlu kina ditaruh di sini, ditaruh di leher supaya minyak kemudian tidak basahi, tidak kemudian mengenai kain, tidak mengenai baju. Ini diperlukan kalau eh, jumlah kuantitas minyak rambut yang di, dituangkan itu cukup surplus ya, ya, ya, cukup berlimpah sehingga perlu kina. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering memakai kina roti karena banyaknya minyak rambut kepala yang beliau pakai. Maka beliau hobinya itu kalau pakai minyak rambut itu berlimpah. Ini, oleh karena itu kemudian uh, habis pakai minyak rambut maka, maka naruh kain di tengkuk, di leher, Ya, selama beberapa waktu lamanya. Seakan-akan pakaian bila pakaian penjual minyak. Zayat artinya adalah orang yang sibuk dengan uh, minyak daiman selalu. Pemisluhu takunu ala thiyabihi. Maka orang yang semacam ini pada kainnya seringkali terdapat buku'un tambalan, dan jejak atau bekas minyak. Oleh karena itu maka kalimat ini ka'anna saubahu saubu zayyad ini adalah fihi nakara Dinilai perkataan yang bermasalah. Dinilai keliru. Ya, dinilai mungkar. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan eh, tatkala setelah beliau mengutip hadis ini beliau mengatakan fi gharabah wa nakarah. Ini kalimatnya ini aneh dan ini mungkar, tidak benar. Faminan e, nakara fihi maka di antara kemungkaran atau hal yang bermasalah di redaksi hadis ini adalah kalimat ka'anna saubahu saubu zayyat. Pakaian Nabi itu seperti pakaian tukang minyak. hadis sifaton padahal keadaan semacam ini, pakaian yang jelek, pakaian yang kotor semacam ini adalah kondisi pakaian yang diingkari oleh Nabi saw Alaihi Wasallam. Alaman ya roha alaih Ketika Nabi melihat ada orang yang seperti itu keadaannya, pakaiannya kotor. Nabi tegur. Kalau Nabi itu menegur orang yang pakaiannya kotor, mungkinkah Nabi berpakaian dengan pakaian yang kotor? Jelas tidak mungkin. Di sini letak kelirunya. Ya, buktinya kalau Nabi menegur adalah hadis yang diatkan oleh Abu Dawud. Dalam sunannya dari Jabir. Ya, Jabir mengatakan, datang Eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami sekumpulan para sahabat dan Nabi melihat ada salah seorang sahabat itu syaitan rambutnya acak-acakan. Kata Fauqa sya'ruhu awut-awutan acak-acakan rambut kepalanya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amakana yajidu hada maisakinu bi Sya'ruhu. Tidakkah orang ini mendapatkan sesuatu yang bisa menenangkan rambut kepalanya? Ini, acak-acaan, kata orang Jawa tambah jegrak dan seterusnya, nantang langit. Eh, nah, nah. Ya, tidakkah dia punya sesuatu minyak rambut atau apa yang uh, menenangkan rambut kepalanya, tidak jegrak semacam itu. Namun biarlah rambut itu tenang, tidak eh, uh, kemudian jelek semacam itu. Nabi tegur orang yang rambutnya tidak diurusi, tidak teratur, itu ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi juga melihat ada seorang yang lain wa alisiyabun wasikhatun dan dia memakai pakaian yang kotor. Maka Nabi tegur. Amma kana hadza ma'an yaghsilu thawbahu. Tidakkah dia punya air yang bisa dipakai untuk mencuci kainnya? Maka Nabi tegur orang yang pakai uh, eh, pakaian yang kotor. Ketika Nabi menegur orang yang memakai pakaian yang kotor, maka mungkinkah Nabi sendiri pakaiannya pakaian yang kotor? Tentu jawabannya tidak mungkin. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya e, kalimat yang terakhir itu kalimat yang bermasalah. Adapun kalimat e, sebelumnya maka tidak masalah. Jadi ya, secara umum, secara makna benar. Demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu suka memakai minyak rambut. Nabi itu suka menyisir jenggotnya dan rambut kepalanya. Dan Nabi suka pakai kona setelah pakai minyak rambut. Itu adalah e, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita lanjutkan baca isya. Wassalamualaikum ala wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.